Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu Sayyidina Maulana Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani bihi lisani wa qalbi nabi wa sahbihi wa alihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Adada kulli harfin Kutibawi taqabbal abid dan hadirin Allah اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة وبارك لنا في مجلسنا وفي مسجدنا هذا ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا وللمسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين yang kami muliakan dan kami hormati segenap hadirin hadirat jamaah masjid Darul Muttaqin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para pengurus DKM, para sesepuh, para orang tua kami yang hadir di sini maupun yang mendengarkan suara ini. Yang besar tidak saya sebutkan gelangnya, yang kecil tidak saya sebutkan namanya. Insya Allah kita semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula saya sapa para pendengar radioku 88,4 FM Kuburaya Pontianak maupun yang menyaksikan acara ini secara streaming dimanapun anda berada. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah sekaligus mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan yang begitu mulia ini bisa mengisi uh, rutinan di Masjid Darul mutakin ini. insya Allah walaupun belum bisa seminggu sekali, satu dua bulan sebulan dua kali, mudah-mudahan bermanfaat dan penuh dengan keberkahan Insya Allah. Amin. Darul mutakin dari namanya aja sudah <coughs> luar biasa. Dar rumah. mutakin orang yang bertakwa. Mutakin itu orangnya. Kalau sifatnya namanya takwa. Kalau orangnya mutaki, mutaki. Kalau mutakin ya mak dari mutakin rumah <coughs> orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu, Imam Ibnu Malik di dalam Alfiahnya Al-Isim Ainul Musamma. Nama itu menunjukkan identitas orang yang dinamai. Kalau ada orang namanya soleh, maka yang dinamai tersebut harus mempunyai karakter, harus mempunyai sifat soleh. Kalau dinamakan Abdullah, maka yang dinamakan Abdullah itu harus sama dengan nama yang disematkan kepadanya, yaitu menjadi hamba Allah. Makanya non Muslim gak cocok kalau dikasih nama Abdullah. Termasuk darul mutakin, rumah orang yang bertakwa. Maka rumah ini adalah menjadi rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk dalam kategori golongan orang yang bertakwa. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah kami belum buka kitab dulu, tetapi ada yang harus kami sampaikan dan ini kami sampaikan di mana-mana setiap kami mengisi. Mumpung masih awal <coughs> dan sekarang sudah memasuki insyaallah 30 Muharram 1440 Hijriah. Mumpung masih bulan Muharram masih awal-awal masih hangat-hangat ini. Ini adalah tahun kita, Pak. Ini adalah tahun milik umat Islam. Maka kita selaku umat Islam harus tahu, harus sadar bahwasanya kita punya tanggal sendiri. Kita punya kalender sendiri. Kita punya apa istilahnya? Ya almanak sendirilah, siar tersendiri gitu loh. Jangan sampai kita punya barang tapi nggak pernah kita pakai. Ironisnya, sedihnya umat Islam pada saat ini kebalikannya. Barang milik orang lain diambil dipakai sama dia, tapi barang miliknya sendiri nggak pernah dipakai. Padahal itu punya dia. Contoh, saya kasih gambaran sederhana. Saya punya anak. Bapak juga punya anak. Logika sederhananya, logika normalnya, kalau anak saya sakit, maka saya pasti mendahulukan anak saya ketimbang anak orang lain. Kalau ada rezeki lebih, baru saya dahulukan anak orang lain. Kalau saya pengen menyekolahkan anak, pasti orang normal menyekolahkan anaknya dulu sampai lulus, baru anak orang lah, anak orang lain. Kalau ada kebalikannya, Anak orang lain disekolahkannya sampai S1, S2, S3, sampai doktor sekolah. Tetapi anaknya nggak tamat SD. Nah ini berarti apa? Kata guru kami dungu ini. Di atasnya bodoh lagi. Kamu kenapa nggak tamat SD nak? Tidak tahu saya bapak saya anak orang lain di sekolah kan? saya nggak tamat SD. Nah, ini berarti mendahulukan punya orang lain daripada punya dia. Mobil, saya punya mobil sendiri. Walaupun mobilnya murah, orang lain punya mobil mewah. Anggaplah Alphard misalkan. Saya kalau punya mobil, ya tentu saya servis mobil saya dulu, saya ganti mobil saya dulu, mobil orang lain belakangan. Tapi yang terjadi pada umat Islam zaman sekarang, mobil orang lain diganti olinya, dibersihkannya, dicucinya, mobil punya dia sendiri dibiarkannya, Gak diurus. Ini kira-kira logika seperti ini nyambung nggak dengan keadaan umat Islam zaman sekarang? Coba lihat. Umat Islam punya kalender, punya almanak sendiri. Apa namanya? Hijriah, tahun Islam Hijriah. Tetapi sedihnya umat Islam malah memakai kalender umat lain, kalendernya sendiri tidak pernah dipakai. Bahkan di rumahnya nggak ada kalender Hijriah sama sekali, Pak. Berarti kan sama, Kayak yang saya contohkan tadi. Padahal hijriah ini penting. Ini punya kita. Punya kita, milik kita bersama. Bahkan banyak di antara umat Islam. Banyak di antara mereka. Tidak muda, tidak tua maupun muda. Ada di antara mereka yang nggak tahu ini tahun berapa. Anak muda kemarin. Saya tanya waktu seminar di Pinyo itu. Sekarang tahun berapa? Ada yang jawab 1439 Hijriah. Ada yang bilang 1435 Hijriah. Ada yang mengatakan 1300 Hijriah. Ayo. 1340 Hijriah katanya. Saya kira mungkin lupa kamu ini enggak sekarang 1300 bayangkan. Telat 100 tahun pemahamannya. Itu kok bisa kejadian seperti itu bagaimana itu? Padahal, padahal baru bulan kemarin kita merayakan tahun baru Hijriah 1440 Hijriah. Di atas tertulis soalnya. Tanggal 30 Muharram. Maka saya bangga tadi saya lihat Masya Allah ditulis. Ada itu tulis itu. Sebelumnya ditulis tanggal Hijriah 30 Muharram. Itu bagus. Ada beberapa masjid, mohon maaf, bukan saya menyinggung, bukan ini bahasa halus kami, bahasa cinta kami. Ada beberapa masjid simbol umat Islam, masjid bahkan ustadznya sendiri nggak pakai tanggal hijriah. <coughs> Padahal masjid adalah sumber adalah markas umat Islam. Harusnya duluan paling terdepan memakai tanggal Islam, paling terdepan memakai syiar Islam. Bahkan ada di antara anak-anak kita yang tidak hafal bulan Hijriah. Coba tanya anak-anak yang sekolah di luar, Berapa persen sih yang hafal bulan Hijriah itu? Apa ada 50 persen? Enggak. Saya pernah masuk ke sekolahan SMA Pak. SMA itu berarti 17 tahun ke atas kan? Sekarang kan sudah kelas 9, kelas 10 itu. Saya nggak bisa ngitung. Pokoknya umur SMA gitu aja dah. Itu nggak hafal bulan Hijriah. Satu kelas tidak hafal, satu kelas. Ketika kami tanya, ayo sebutkan bulan seperti <clears throat> anak seperti orang yang nggak hafal surah Al-Kafirun. Nggak ketemu-ketemu lakum dinukum waliyadin ya. Orang kalau nggak hafal surah Kafirun kan, ya al kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma abud balik lagi wala ana abidun ma abadtum wala antum abidun ma abud wala ana abidun ma abadtum wala antum ana antum ini kapan aku dinukum waliyadin ini. Sama Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Akhir. Eh salah. Balik lagi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Jumadil Awal. Bolak-balik. Tak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya apa loncat Ramadan akhirnya. Rajab Syaban di langkah sama dia. Lah, ini harus kita benahi. Jangan sampai ini terjadi kepada anak cucu kita, Pak. Malu kita. Umat Islam tidak hafal tahunnya sendiri. Tidak hafal bulan bulannya sendiri. Maka saat ini akan kita kaji. Akan kita, apa namanya, perhatikan. Kita simak sejarah. Kenapa umat Islam punya kalender tersendiri. Kenapa umat Islam punya kalender sendiri. Eh, sahabat Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Suatu hari <coughs> mikir sahabat Umar ini. Ini umat umat apa namanya? Umat lain punya kalender ini. Nasrani punya kalender. Itu Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu kan punya umat Nasrani. Orang Yahudi punya Nasrani, apa namanya? punya kalender juga. Per, bangsa Persia punya kalender. Dulu dua bangsa yang paling besar, Romawi dan Persia. Ini dua bangsa ini, Romawi Persia ini punya kalender yang dipakai pada e, seluruh manusia pada saat tersebut. Bahkan masyarakat Tionghoa, orang Cina punya kalender. Ada kalendernya. Yang kita peringati kalau tahun baru Imlek itu. Itu kan kalender orang masyarakat warga Tionghoa. Maka mereka punya tahun Cina, apa tahun kambing, ya kan? tahun anjing, tahun kucing, tahun kelinci katanya. Bahkan Pak, warga pedalaman, warga pedalaman tinggal di hutan punya kalender tersendiri. Bahkan kalendernya sampai menghebohkan umat Islam saat tersebut. Apa? Yang sama-sama dulu kita pernah dengar kiamat akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Sampai ada ada filmnya kan? Nggak tahu itu, udah nonton apa belum itu. Film 2020, oh kiamat, boy Kawan-kawan saya sama eh, bentar lagi kiamat nih. Katanya. Dia jadiin alasan buat kawin sama teman-teman kami waktu mondok dulu. Kenapa? Karena pada saat eh, karena bang itu namanya ka, eh, ka, apa nama ramalan bangsa maya. Itu bangsa maya. Kenapa bisa heboh? Karena bangsa Maya itu punya kalender dan kalendernya itu ada catatan ramalan tanggal sekian bakal terjadi begini, tanggal sekian bakal terjadi begini. Dan dulu katanya, saya belum nemu juga uh, sumber referensi yang jelas. Katanya ramalan bangsa Maya dulunya banyakan tepat. Ya bantuan jin lah itu semua. Makanya ketika heboh 2012 itu banyak yang percaya. Karena ceritanya seperti itu. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena bangsa Maya punya kalender. Kok umat Islam gak ada kalender nih? Kata sahabat Umar bin Khattab. Sementara, <coughs> jangankan bangsa yang di luar. Orang Jawa punya kalender. Orang Jawa kan punya kalender sendiri. Wage, Pahing. Kalau bapak ke Jawa, khususnya Jawa Tengah. Itu pengajiannya gak ada itu. Setiap minggu kedua, setiap pekan keempat. Tidak, nah, mereka pakai hadirilah istighosa dan pengajian setiap malam Jumat Kliwon. Hadirilah istighosa pengajian setiap malam Kamis Wage. Jadi kalau nggak kena Wage, nggak kena Kliwon, nggak nggak itu pengajian itu. Punya kalender. Kan? Umat Islam harus punya dong. Harus tampil beda. Jadi para sahabat itu sudah mikirkan jangan sampai kita niru-niru umat lain. Umat Islam harus beda. Sekarang kebalikannya. Umat Islam ikut orang lain. Apa yang diikuti oleh orang barat diikutin semuanya. Padahal nggak cocok. Orang barat putih-putih, pakai baju koyak-koyak cocok. Orang Indonesia kebalikannya. Pakai baju koyak-koyak ya kelihatan buruk anunya hitamnya dan Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikumpulkanlah sahabat Umar bin Khattab dikumpulkan sahabat-sahabat di antara yang hadir Zaid bin sabit. Utsman bin Affan, bahkan anaknya sendiri Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain dikumpulkan semua. Wahai sahabat, ya, tahukah kamu apa alasan aku kumpulkan kalian di sini? Ada apa wahai khalifah? Begini, saya pikir ini umat-umat lain punya kalender. Ya. Kenapa kita umat Islam nggak ada kalender ini? Kita harus punya dong. Setuju nggak kalian? Oh, setuju. Ya, setuju, kita harus punya, harus punya. Dikumpulkan nah, seperti inilah, kumpul semua nah, sahabat umat Khattab yang mimpin. Oh, harus punya dong. <laughs> Ya. Kira-kira namanya apa ini? Kalau kita udah sepakat, ini kira-kira namanya apa? Dimulainya kapan? Sahabat bilang, bagaimana kalau dimulai tahun Islam ini <clears throat> ketika Abraha menyerang Ka'bah? Tahun gajah, ya. Tahun gajah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab bil fil alam yaj'al kaidahum fi sampai akhir. Kata sahabat yang lain, ini lagi musyawarah. Oh jangan, kenapa? Ini kan tahun punya umat Islam. Ini kan punya umat Islam. <laughs> Harusnya identik dengan Islam. Sementara ketika kasus Abraha, kasus Gajah itu, itu belum datang Islam. Nabi Muhammad belum lahir. Tidak setuju, tidak setuju. Akhirnya satu sahabat memikirkan e, penawaran yang lain, opsi lain. Bagaimana kalau dimulai ketika Nabi lahir aja khalifah? Dimulai ketika Nabi lahir. Berarti namanya miladia. Maulud miladia bentuk lainnya. Makanya kalau kita baca sejarah nanti disebutkan tahun 4 miladia. Miladia itu dari kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah 4 tahun Nabi lahir. Nabi menikah pada umur 25 tahun miladia. Berarti 25 tahun dari kelahiran Nabi. Nabi apa namanya membetulkan Ka'bah bersama kaum-kaum yang lain pada tahun 35 miladiah. Berarti 35 tahun setelah kelahiran Nabi. Tapi sahabat lain banyak nggak setuju. Kenapa? Karena pada saat Nabi lahir aku belum masuk Islam. Ini musyawarah ketika sahabat Umar sudah jadi khalifah, udah lama. Aku belum masuk Islam. Bahkan di antara mereka ada yang tidak tahu Nabi lahir tanggal berapa. Karena Nabi lahir tanggal berapa ini masih khilaf di antara ulama. Walaupun pendapat yang kuat, pendapat yang dikukuhkan, Nabi itu melahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Waktu itu kan belum ada Hijriah. Ya. Tapi ulama lain ada yang mengatakan enggak, Nabi enggak lahir tanggal 12, tapi tanggal 7, tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 10. Ada yang mengatakan di luar bulan Rabiul Awal. Tapi tetap biar nggak bingung-bingung, kita ambil pendapat yang kuat yaitu Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Hijriah. Eh Hijriah masih. Itu sahabat lain, enggak ah, soalnya itu alasannya tadi itu enggak jadi. Ada yang mengusulkan bagaimana ketika dimulai Nabi menikah. Ada yang mulai tahun ini ini ini. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab menengahi bagaimana kalau dimulai ketika Nabi hijrah saja. Kenapa? Karena hijrah, ketika Nabi hijrah dari kota Mekah Madinah, kebanyakan mayoritas sahabat sudah masuk Islam semuanya. Dan semua sahabat yang kudama-kudama yang sudah duluan masuk Islam, mereka menyaksikan sendiri proses hijrahnya nah, Nabi. Dan juga proses hijrah ini adalah peristiwa besar di dalam umat, di dalam sejarah umat Islam. Akhirnya sahabat setuju semua. Lah itu ide yang bagus. Jadi dimulai tahun baru Islam yaitu dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut hijriyah. Hijriyah. Sekarang tahun 1440 Hijriah. Berarti sudah 1440 tahun yang lalu Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Sekarang sahabat musyawarah lagi. Ini kira-kira <laughs> dimulainya bulan berapa ini? Dimulainya bulan berapa ini? Kan tahun tahun ini kan sudah ketemu nih. Ah, akhir akhirnya dimulai bulan berapa ini? Sahabat lain bilang, bagaimana kalau dimulai pada bulan Maulud saja? Bulan Rabiul Awal. Jadi pas satu Rabiul Awal, tahun baru Islam. Ada yang tidak setuju. Bagaimana kalau dimulai pada bulan Ramadan saja? Jadi satu Ramadan pas tahun baru Islam. Seandainya satu Ramadan, bakal heboh lagi di TV itu. Karena umat Islam besok mau puasa, heboh dah. Muhammadiyah puasa dulu, NU nunggu ulama. Tambah lagi tahun baru Islam. Tambah heboh lagi ntar. Ada yang mengatakan bulan siapa aja udah. <coughs> Ada yang mengatakan bulan Rojab. Macam-macam. Lagi-lagi sahabat Umar bin Khattab yang menegahi. Gini aja dah. Bagaimana kalau dimulainya pada bulan Muharram? Loh, kok bulan Muharram? Sahabat lain nggak ada menyebutkan bahkan tidak terfikirkan dimulai pada bulan Muharram. Gimana kalau dimulai pada bulan Muharram saja? Kenapa? Begini, kebetulan musyawarahnya pada bulan Syawal habis lebaran. Habis Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan haji. Nah, bentar lagi bulan haji, orang-orang dari seluruh dunia dari arah manapun akan datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dari Syam datang, dari Basrah datang, dari Kufah datang, dari Damaskus datang, dari Cina pun datang. Mereka haji. Nah, selesai haji, kita kumpulkan mereka, kita kasih info. Ini momen yang tepat untuk menginfokan masyarakat. Karena zaman dulu nggak ada Facebook, nggak ada TV, nggak ada WhatsApp, nggak ada radio. Kalau zaman sekarang kan gampang. Hadirilah undangan tasyakuran di rumah Bapak Dr. Firdaus tulis di atas Ba'da Isya lengkap alamat alamatnya ya kan zaman sekarang zaman dulu gak bisa Pak apalagi dalam skala luar biasa skala cuman saat itu hanya apa namanya ibadah haji saja yang bisa mengumpulkan umat Islam nah ketika mereka di kumpul, kita kasih info, "Hei umat Islam, ini kita sudah musyawarah, kita umat Islam sudah punya kalender sendiri, dimulai pada tahun Hijriah, dimulai ketika hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, namanya tahun Hijriah." Ketika kau pulang ke rumahmu, sampaikan ke tetanggamu, sampaikan keluargamu, anak cucu istrimu, kita sudah punya kalender. Wah, sepakat. Ya, ya, ya, ya, ya. Jadi dimulai kapan Khalifah? Setelah Zulhijjah bulan apa? Muhar Muharram. Mereka habis ibadah haji, mereka pulang ke rumah masing-masing sampai akhir bulan Dzulhijjah, sampai ke rumah pas besoknya bulan Muharram, Muharram. Masuk tahun baru is, Islam. Itulah sejarah kenapa bulan Hijriah dimulai pada bulan Muhar Muharram. Ada sejarahnya, Pak. Itu hebat Islam itu. Islam itu jangankan perkara seperti ini. Masuk WC Kata sahabat Nabi, alam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kulal umur hatta umur al kharab. Nabi itu ngajarkan kami semua perkara sampai masuk WC ada. Bayangkan perkara yang hina, buang air ada. Masuk pakai kaki kiri. Sunnah-sunnahnya ratusan Pak, sunnahnya Pak masuk WC itu. Pakai kaki kiri, pakai sendal kaki, pakai tutup kepala, kepala dan kaki tutup kerabat. Karena setan itu masuk ke tubuh manusia lewat atas dan lewat bawah bawah, tutup pakai sendal, tutup pakai penutup kepala sunnahnya. Buang air juga itika, harus bersandar dengan kaki kiri, kaki kiri, jongkok lalu bersandar dengan kaki kiri. Makanya anak lebih setuju mirhat, apa mirhat itu? Toilet ya, toilet yang dulu-dulu itu yang jongkok. Sekarang ini yang duduk itu itu sebenarnya menjauhi sunnah menjauhi sun sunnah. Anak kurang suka ini. Apalagi di bandara berdiri berdiri itu di Tambah nggak sunnah lagi. Karena sunnahnya Nabi buang air adalah bersandar dengan kaki kiri, jongkok lebih ditekankan kepada kaki kiri. Cara istinjaknya ada caranya. Mohon maaf, maaf, maaf, maaf. Sebagai contoh aja ini. Kalau kita buang air kecil, itu diajarkan, diurut kemaluannya tiga kali pakai tangan kiri sambil berdehem. <coughs> Gitu. Banyak cara lagi. Itu ada pak di dalam Islam. Kenapa? Mengajarkan jangan sampai ada sisa-sisa air kencing yang masih tertinggal di dalam. Karena kalau tidak demikian, terkadang ada orang nggak bersih buang air kecilnya, dia nggak sadar, dia kira udah bersih. Akhirnya bangun pakai cara dalam, ketekan keluar tetes dua tetes dia nggak sadar. Dia sholat, dia sholat nggak sah karena membawa celana dalam yang najis kena kotorannya sendiri. Itu diajarkan dalam Islam. Cara membersihkan paha karena cipratan. WC. Apalagi perkara demikian hal ini. WC aja diatur. Cara mohon maaf. Berhubungan suami istri aja ada dalam Islam. Bahkan ulama, ribuan ulama mengarang kitabnya. Dari tipis ukur dulu jen sampai kitab tebal pun ada. Bayangkan. Itu punya umat Islam. Termasuk sejarah tahun Islam ini ada tercatat. Dan alhamdulillah saya baru nemu ini pas kemarin. Waktu di Bandung saya beli kitabnya. Keliling-keliling saya nyari kitabnya tidak nemu pak. Pas ke Bandung kemarin baru ketemu. Alhamdulillah. Itu pun di toko, tokonya nggak anu sama anaknya Pak Haji. Nah ya anak Pak Haji Pak Lukman itu. <coughs> Ditaruh paling pojok, paling atas. Paling pojok, paling atas. Ah itu kita bisa cari. Berapa harganya sekian? Udahlah sekian. Iyalah ambil ambil apa Pak Ustaz, lagi pun ada juga yang nyarinya. Dapat saya harga murah itu. Alhamdulillah. Kayaknya kitab itu memang untuk saya itu. Dapat harga murah. Itu cerita itu didapatkan di kitab yang saya sulit dapatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jam berapa Isya ini? Berapa menit lagi kira-kira ini? Silakan. Ya. 8 menit lagi. Sekarang Pentingkah umat Islam itu harus tahu tanggal Hijriah? Wah bodoh amat lah Pak Ustadz. Mau Hijriah, mau Masehi. Yang penting saya tahu tanggal gitu aja. Penting Pak. Kita umat Islam ini penting. Kalau Bapak, kalau kita meninggal. Nanti ditanya sama malaikat. Ente meninggal tanggal berapa? 27 Juni 2018. Dipentung kita sama malaikat. Malaikat tidak kenal itu Januari, Februari, mana tidak kenal malaikat. Tidak kenal. Penting, penting mbak. Saya sebutkan satu contoh. Karena waktunya mepet nih, sisa 8 menitan. Dalam kitab tipis Safinatun Najah, insya Allah tahu semua. Di situ disebutkan tanda-tanda balik ada tiga. Eh, tanda-tanda balik ada tiga. Alamatul buluk salah satu. Tanda balik ada tiga. <coughs> yang pertama dalam mazhab syafi'i ya ada tiga. Dalam mazhab yang lain banyak bahkan sampai 15 sampai puluhan. Dalam mazhab syafi'i tanda balik ada tiga. Yang pertama mohon maaf. Yang pertama maaf keluar apa air mani baik laki-laki maupun perempuan. Ini tanda balik. Saya nggak berbicara yang anu, saya berbicara hukum saja. Jadi mohon maaf sebelumnya. Keluar air mani baik laki maupun perempuan. Perempuan juga keluar mani. Kedua, keluar darah haid bagi perempuan. Tentu haid ini bagi perempuan. Karena kalau laki-laki keluar darah bukan haid, itu ambeien namanya. Karena ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustaz saya keluar darah ini, apa dia dianggap baik? Bukan haid. Laki-laki hmm. keluar darah bukan haid. Lalu mau tidak sholat seminggu. Nah, akhirnya dua syarat itu keluar air mani baik laki-laki maupun perempuan keluar darah haid untuk perempuan. Nah, keluarnya ini dianggap mani, dianggap anak itu haid apabila sudah masuk usia 9 tahun kurang 16 hari. Jadi kalau 16 hari lagi si anak itu ulang tahun yang ke-9, 16 hari lagi 9 tahun, hari ini tiba-tiba mimpi basah keluar sperma atau keluar haid, maka dia sudah dianggap baligh dan itu betul air sperma dia dan itu betul haid dia. Tapi itu hijriahnya, Pak. Bukan masih. Kebanyakan orang zaman sekarang khususnya ustadznya, menganggap itu masehinya. Enggak, itu hijriahnya. Sementara kita nggak catat kapan anak kita lahir tanggal hijriahnya. Yang dicatat masehinya saja. Nah itu. Sementara perbedaan hijriah dan masehi itu jauh perbedaannya bisa sampai 2 tahun, Bisa sampai 2 tahun. Saya umur saya kalau masehi 26 tahun. Kalau hijriah umur saya 28 tahun. Buktinya apa? Nih, bapak-bapak yang hadir di sini, ya, saya tanya. Nabi wafat umur berapa? 63 tahun. 63 tahun. Itu hijriahnya, Pak. Masehinya 61 tahun. Gak percaya? Baca Sirah Ibn Hisham. Masehinya 61 tahun. 63 tahun itu hijriahnya. Beredar hadis di masyarakat bahwasanya umur umat Nabi Muhammad SAW itu berkisar 60 sampai 63 tahun. Kalau lebih dari itu berarti bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi rata-rata 63 tahun wasallam rata-rata itu. Ya. Ada yang lebih di bawahnya lagi, banyak malah. Pak Ustaz, ya umur saya 62 tahun 11 bulan, sebulan lagi 63 tahun. Anda enggak usah enggak usah pantang lah itu. Makan aja semuanya. <laughs> Sisa sebulan lagi. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin. Itu hijriahnya. <clears throat> Masehinya 61 tahun. Karena bisa beda 2 tahun. Sama. Seperti kasus Said ini. Kasus ma, ma, apa namanya? E, Baleh ini. Maka ada bertanya kepada kami. Kami ada pengajian juga di pondok. Ada setiap pengajian tuh tanya jawab. Insya Allah nanti ke depannya 5 eh, menit, 10 menit sebelum Isya kita akan buka tanya jawab nanti insya Allah. Baik itu dari jamaah ataupun yang bertanya melalui media-media kami. Ada yang bertanya, Pak Ustadz ya anak saya ini keluar air mani Pak Ustadz tapi umurnya 7 tahun. Kok bisa ya? Jangan heran Pak, anak zaman now, anak SD aja pacaran. Ya, jadi jangan heran 7 tahun bisa keluar sperma. Ini saya berbicara hukum kok ini. Apakah dia dianggap balik Pak Ustaz? Kalau dia nggak ngerti, oh belum balik, kan belum 9 tahun. Kata Pak Ustaz, umur 9 tahun dianggap balik, dianggap mani itu, dianggap bibi basah. Itu kalau <coughs> Hijriah, Masehinya bisa jadi beda 2 tahun. Jadi saya berpikir, kok bisa anak 7 tahun keluar mani? Jangan-jangan itu mani beneran. Karena walaupun dia umur 7 tahun Masehi, bisa jadi hijriahnya sudah masuk 9 tahun, bisa jadi. Maka saya nggak bisa jawab kecuali saya sampai tahu anak ibu lahir tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa hijriahnya. Baru saya bisa jawab itu itu apa namanya mani apa bukan. Apa jadinya nggak tahu siapa Ustadz. anak saya cuma lahir tanggal berapa, bulan berapa itu, itu masehinya. Saya tanya hijriahnya nggak tahu. Ya gimana mau nentuin balik apa tidak? Saya nggak tahu tanggal hijriahnya. Dan saya tanya, apakah sifat-sifat maniknya ada? Sifat mani itu ini, ini, ini. Ada tiga sifat mani. Yang terkuat itu pendapatnya ada tiga. Ini, ini, ini. Iya Pak Ustaz, betul sifat-sifat maniknya. Yang Pak Ustaz sebutkan betul. Ini. Bisa jadi itu mani beneran. Karena bisa jadi umurnya sudah masuk sembilan, tahun. Dan kita tidak bisa mengetahui itu semua sampai kita tahu tanggal hijriahnya berapa. Sementara umat Islam banyak yang tidak hafal kapan dia lahir hijriah Hijriahnya. Bapak Ibu mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebagai ada pencak yang ketiga saya sempurnakan kedua kan tiga tanda-tanda balik satu dua disebutkan, tiga yaitu apabila memasuki umur 15 tahun saya sempurnakan. Jadi walaupun enggak keluar haid, enggak keluar mani, kalau sudah masuk umur 15 tahun balik otomatis. Walaupun tidak mimpi batas sekalipun. Maka kita sama-sama sudah mengetahui urgennya, pentingnya mengetahui tahun Islam. Tahun ini. Maka mulai saat ini kalau ada anak yang lahir, tulis hijriahnya dulu baru masih masihiyah. Penting itu. Untuk menghitung sirkulasi haid itu hijriah. Untuk menghitung pernikahan iddahnya, kalau ada cerai iddah hijriah. Masa ihdat juga hijriah. Masa talaknya juga talak satu, talak dua hijriah. Itu semuanya hijriah. Jadi catat. Lalu kalau ada event-event apapun, undangankah, acarakah, tulis hijriahnya dulu baru masih. Maka kita bangga semua Masjid Darul Mutakin ini. Masya Allah. Ditulis hijriahnya dulu. 30 Muharram baru masihinya. Itu harus kita lakukan. Hadirilah pengajian bapak-bapak yasinan melabuan di rumah Bapak Haji Fulan. Tanggal hijriahnya dulu baru masehi. Tapi perlu diingat hijriah masuk tanggal barunya habis maghrib. Sekarang tanggal 10, tanggal 10 apa ini? November ya? Eh? Oktober, 10 Oktober. Kalau nggak tahu Masehi nggak berdosa, nggak salah. Tanggal 10 Oktober, masuk tanggal 11 apabila masuk jam 12 malam, pukul 00 lewat 00, masuk tanggal 11. Tapi kalau Hijriah, maghrib tadi sudah masuk tanggal baru. Jadi kalau misalnya ke sebelum maghrib 29 Muharram. Sudah maghrib 30 Muharram. Jadi kalau masuk apa namanya undangannya Ba'da Isya tulis 30 Muharram karena sudah masuk tanggal baru habis maghrib dan masuk tulis tanggal apa tanggal sekarang karena belum masuk jam 12 malam. Itu perbedaannya. Jangan tulis sama karena waktu masuknya be beda. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Inilah yang bisa kami sampaikan karena sudah berakhir, sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Uh, perlu kami infokan, kami dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, cabang daripada Buya Yahya. Ada banyak sekali program di antara pondok pesantren. Dan kami Alhamdulillah bersama-sama, bukan punya saya, punya lembaga. Ada radio, frekuensinya radioku 88,0 FM. Setiap kajian islami khususnya kajian Buya Yahya disiarkan langsung melalui radio tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.